Di antara sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk malam ini adalah nikmat bisa bermajlis datang ke majelis ilmu nikmat bisa kembali mengadakan ta'lim, majelis ilmu yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat yang sangat besar. Mengapa? Karena pada masa-masa sebelum ini tahun kemarin kita tidak bisa mengadakannya karena suatu sebab yakni adanya wabah yang sampai sekarang masih ada tapi alhamdulillah dengan aturan-aturan yang telah disampaikan atau yang telah kita ketahui maka kita bisa mengadakan majelis ilmu seperti ini nikmat yang sangat besar Kenapa? Karena yang namanya at-tafaqquh fid din mendalami memahami ilmu agama merupakan tanda karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumallah di dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka Allah akan jadikan dia faham mengerti masalah agama Agama Islam tentunya. Mengerti tauhid dan juga lawannya syirik. Mengerti tentang ketaatan-ketaatan dan juga lawannya kemaksiatan. Faham tauhid dijalankan, diamalkan, diyakini. Faham juga tentang syirik ditinggalkan, dijauhi. Faham tentang ibadah dikerjakan. Mengerti tentang Ketaatan-ketaatan dikerjakan. Mengerti juga tentang kemaksiatan ditinggalkan. Mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang halal diambil seperlunya, yang haram ditinggalkan. Ini termasuk tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Artinya pemahaman kebalikan dari hadis ini adalah siapa saja yang tidak mengerti agama, nggak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu ibadah, apa itu ketaatan, sholat, tidak mengerti, maka berarti dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kerugian yang sangat-sangat besar. Dalam keadaan kita kaum muslimin mengetahui bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kalau kita lalai, terlena dengan berbagai macam kegiatan yang tidak bermanfaat, terlalaikan dengan kesibukan dunia, akhirnya ketaatan terbengkalai maka ingatlah ayat yang mulia ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ibadah dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang ibadah mahdoh, murni, hubungan dia dengan Allah seperti sholat, ada yang ghairu mahdoh, ada kaitannya dengan orang lain. Seperti berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati, dan yang lainnya. Semua jenis ibadah hendaknya kita lakukan selagi kita mampu. Hendaknya semua aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita beraktivitas ke pasar misalkan, jualan. Niatkan jualan untuk mencari nafkah. Rizki yang halal untuk menafkahi anak istri. Yang merupakan kewajiban kepala rumah tangga. Seorang suami. Kalau dia punya niatan seperti ini, maka jualan dia, interaksi dia, transaksi dia akan bernilai ibadah. Tentunya dia akan belajar bagaimana jual beli yang syar'i. Dia tidak akan menghalalkan semua cara untuk mencari rizki. Kenapa yang dia cari rizki yang halal? Kalau yang haram jelas tidak boleh tidak akan membawa berkah, tidak bermanfaat. Demikian pula kegiatan yang lainnya. Olahraga untuk apa? Biar badan sehat, biar kuat, sholat, membaca Quran dan ibadah yang lainnya. Sehingga seorang muslim bisa bismillah semua kegiatannya bernilai ibadah. Dan termasuk ibadah yang Allah syariatkan bahkan Allah wajibkan adalah yang akan atau yang sedang kita lakukan ini. Talabul ilmi, mencari ilmu. Menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Yang insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang pernah dibahas pada sekian tahun yang lalu. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab kecil yang berisi hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis pilihan. Jumlahnya ada 42 hadis. Hadis-hadis tersebut berisi tentang berbagai macam masalah. Dalam masalah agama, masalah akidah ada. Masalah ibadah ada. Masalah akhlak ada dan semuanya dibahas secara global di dalam kitab ini Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan ulangi lagi dari hadis yang pertama. Hadis yang sangat terkenal hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Ini hadis dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an yang berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Pasti ada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalimat pertama adalah sebab. Innamal a'malu bin niat. Ini namanya sebab. Dengan sebab niat ada amalan. Semua amalan mesti ada niatnya. Dan tentunya setiap orang beda-beda niatnya. Sedangkan kalimat yang kedua wa inna malikul limri immanawa dan hanyalah seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan ini namanya natijah hasil kalau dia ingin pahala, ya niatnya harus ikhlas. Tapi kalau dia niatnya karena dunia, ya dia akan dapat dunia. Bagi orang yang Allah kehendaki. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam setelah memberikan kaidah bahwa setiap amalan ada niatnya. Dan tentunya kita harus meniatkan karena Allah dalam ibadah dalam amalan agar mendapatkan pahala. Ini sebagai kaidah prinsip mendasar. Kemudian beliau memberikan contoh agar semakin jelas. Contoh dari kaidah tadi Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya karena Allah ikhlas karena Allah dalam rangka untuk menjalankan syariat Allah mempelajari syariat Allah dan ingin dekat dengan Rasulnya di zaman sahabat tentunya. Kalau zaman kita ya ingin mempelajari ajaran atau sunnah Rasul. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini mendapatkan pahala. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya. Awim ro'atin yang kihuha atau wanita yang akan dia nikahi fahijratuhu ila ma hajaru ilaih maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut maka kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya beliau mengatakan hadzal haditsu aslun 'azimun fi a'malil qulubi Hadis ini merupakan pokok yang mendasar, pokok yang agung, prinsip yang agung dalam masalah amalan-amalan hati. Li'anna niyati min a'malil qulubi. Dikarenakan niat-niat itu termasuk amalan hati. Artinya niat itu bukan amalan lisan, Bukan amalan ucapan, tapi amalan hati. Semua orang ketika melakukan suatu amalan pasti ada niatnya. Dia pergi ke sini ada niatnya. Pergi ke pasar ada niatnya, makan ada niatnya, main bola ada niatnya, pergi ke tetangganya ada niatnya. Semua ada niatnya. Kemudian di manakah niat itu? Niat itu adanya dalam hati. Tidak diucapkan dengan lisannya. Walaupun dia mengucapkan sekian kali, kalau berbeda dengan hatinya, maka yang dianggap adalah apa yang ada dalam hatinya. Dia misalkan memberi suatu pemberian, hadiah kepada seorang. Dia nyatanya saya niatannya ikhlas karena Allah. Tapi memberinya sebelum ujian misalkan. Seorang murid datang ke guru atau ke ustadznya. Besoknya mau ujian datang membawa makanan banyak. Ini apa kata gurunya? Enggak ini untuk Bapak ustadz atau untuk Pak Guru. Ini biar anak-anak makan, biar mencicipi hasil apa buatan kami misalkan. Walaupun dia niatannya seperti itu misalkan ya, saya niatannya nggak ada niatan apa-apa. Ngasih saja, biar mencicipi apa yang kami buat. Tapi tentunya kita bisa menebak apa niatan dia. Dia besok mau ujian atau mau bagi rapot, memberi hadiah kepada sang guru. Di dalam syarat Islam tidak boleh. Ini sama dengan menyuap atau nyogok. Nanti guru akan bingung Ya kalau dia orangnya pinter tidak masalah. Nilainya 9 terus, ya dia mau ngasih uang enggak ya tetap kasih nilai 9. Tapi ketika ketika dia orangnya pas-pasan, nah akan jadi masalah. Guru pun akan berubah penilaiannya, akan dinaikkan nilainya. Ditambah kenapa dia sudah ngasih sesuatu. Nah, ini walaupun dia mengatakan saya niatannya ingin membantu, ingin coba Bapak guru mencicipi hasil buatan kami. Maka ini tidak dianggap kenapa? Niatan itu ada dalam hati. Ini sebagai contoh saja bahwasanya niatan itu adalah dalam hati. Adapun lisan tidak menjamin dan memang tidak perlu diucapkan. Qala ulama berkata para ulama wa hadzal haditsu nisful ibadati Hadis ini merupakan setengah ibadah. Ya'annahu mizanul a'malil batinati. Dikarenakan hadis ini merupakan timbangan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Timbangannya hadis ini. Kalau Anda ingin diterima amalannya, tergantung niatnya. Kalau ikhlas akan diterima. Kalau tidak, tidak akan terima. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya menduga, memperkirakan, atau berharap. Memastikan tidak bisa. Kenapa? Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam dada-dada manusia. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun Siapa saja yang mengadadakan perkara yang baru dalam urusan kami ini dalam masalah agama Islam yang bukan bagian darinya maka perkara yang baru tersebut akan tertolak tidak diterima kalau mengadakan ibadah sendiri tanpa bimbingan dari Nabi. Maka sehebat apapun, sebesar apapun kalau tidak ada bimbingan dari Nabi, tidak ada perintah dari Nabi maka tertolak. Wa lafzin dalam satu lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka amalan tersebut tertolak. Nisfud dini ini adalah setengah agama. Li'annahu mizanul a'malil zahirati. Dikarenakan hadis ini merupakan timbangan amalan-amalan yang zahirah, yang nampak. Artinya, kita bisa langsung menilai ibadah orang ini nggak diterima. Nuh, kenapa? Saya tahu. Kenapa kau berani mengatakan tidak terima? Saya lihat ketika berwudu di saat membasuh kaki bagian tumitnya nggak kena air. Wa ilulil aqabi minan kata Nabi celaka pemilik-pemilik tumit diancam dengan neraka. Yani yang berwudu tidak sampai ke tumitnya, hanya disiram dari ujung kaki ke belakang. Akhirnya apa? Bagian tumitnya kena air. Sedangkan wudu itu harus sampai ilal ka'bain, sampai mata kaki. Maka kita katakan orang ini secara zahir gak sah wudunya. Kalau wudhunya nggak sah, ya nggak sah sholatnya. Kalau masalah dia nggak tahu, oh saya nggak tahu, saya kira boleh, ya urusan dia dengan Allah. Tapi kita melihat orang yang berwudhu seperti ini, wudhunya tidak sah. Berarti perlu ilmu. Makanya pengajian seperti ini sangat besar manfaatnya. Dibahas tentang ibadah-ibadah diantaranya sholat, bulu. Agar apa? Agar sah. Kalau kita jarang ngaji, jarang baca, jarang bertanya, sangat mungkin keliru atau salah ibadahnya. Ya kasihan begitu. Sudah lama sholat tidak diterima. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan ada orang yang sholat Sampai berapa tahun? 60 tahun. Nggak diterima sholatnya. Kenapa? Ya tadi. Sholatnya nggak benar. Ketika dia ruku tumak nina. Tapi pas sujud tidak tumak nina. Seperti ayam mematuk peras. cepat sekali. Atau sujudnya tumak nina, rukunya nggak cepat. Kata Nabi la salata liman la salata liman la yusibu anfahu ilal arud atau minal arud. Tidak ada salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah atau ke tempat sujud. Tidak ada sholat artinya nggak sah sholatnya. Kenapa sujud termasuk rukun sholat? Sujud harus dengan tujuh anggota sujud. Di antaranya apa? Dahi masuk bagian dahi adalah hidung. Sehingga tidak cukup dia ketika sujud hanya menempelkan dahinya ke lantai atau ke tempat sujud harus juga ujung hidungnya nempel. Dan ketika kita lihat, wah orang ini sholatnya nggak sah. Loh kenapa kok berani mengatakan nggak sah? Ketika sujud, hidungnya nggak nempel. Nabi mengatakan tidak sah sholat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke lantai ke tempat sujud. Nabi yang mengatakan, bukan saya. Gitu. Tapi tentunya kita bukan berarti menghina dia. Kita ajari pak atau nak, biasanya anak-anak. Ya orang tua pun ada. Tadi ketika sujud gak nempel. Harus nempel hidungnya. Kasihan. Sholat tiap hari gak pernah nempel hidungnya. Nanti gak sah terus. Perlunya ilmu di sini. Atau ketika iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Goyang-goyang. Allahu Akbar sujud doa iktidalnya sambil jalan. Ini pun tidak tumak nina, berarti tidak sah sholatnya. Yang namanya tumak nina itu minimal diam sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Diam sebentar. Rabbana walakal hamdu. Ini masa gitu. Paling sedikit. Tentunya kalau ingin lebih baik ya lebih lama lagi. Rabbana walakal hamdu mil ussamawati wa ul ardi wa mil ma min syai'in ba'du. Lebih bagus lagi. Tapi kalau buru-buru karena ada keperluan, ya tidak masalah. Tapi ingat, tetap tumanina. Sami Allahu liman hamidah. Jangan goyang-goyang tangannya. Ke bawah diam. Setelah diam, baru baca Rabbana walakal hamdu. Jangan sampai tangannya belum ke bawah sudah Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, gak pas. Tangannya ke bawah dulu atau ada sebagian orang sedekah baru baca begitu. Demikian pula doa-doa yang lainnya ketika ruku jangan sambil jalan. Allah akbar belum ruku sudah baca subhanAllah rabbiyal azim. Sami Allah cepat sekali. Kenapa? Ya gitu caranya. Memotong-motong atau membaca tidak pada tempatnya. Dengan pula sujud. Sujud dulu nempel dengan bagus baru baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh sekali. Tapi syaratnya sudah nempel semua tujuh anggota sujud. Hidung sudah nempel, dahi sudah nempel, sudah tenang. Baca silakan. Sekali saja boleh. Syaratnya tadi sudah tenang baru baca. Jangan sampai belum terang baca sekali langsung goyang lagi duduk. Ya tidak cuma tumaknina. Itu minimalnya. Kalau lebih bagusnya ya tiga kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sebagai contoh bahwasanya kita bisa menilai secara zahir suatu amalan, suatu ibadah sah atau tidak dengan prakteknya. Ketika dia tidak sesuai dengan perintah Nabi, kita katakan nggak sah Pak. Bapak harus ulangi lagi sholat. Lu gimana? Ya iya. Pernah ada orang yang sholat. Terus dia memberi salam ke Nabi. Kata Nabi, Irji fasoli fa kalam tuh tu Kembali kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Nurut. Tidak ngeyel. Sholat lagi. Datang lagi ke Nabi. Mengucapkan salam lagi. Nabi tetap memintakan. Kembali. Ulangi sholat lagi. Ulangi lagi. Balik lagi. Disuruh ulangi lagi. Setelah tiga kali. Ketika mau diulangi lagi. Eh, disuruh diulangi lagi. Sahabat ini mengatakan Wahai Nabi saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari itu. Maka Nabi mengajarkan kalau sholat ini begini begini. Di antaranya tumak ninah. Ketika sujud maka hendaknya tumak ninah semuanya ke persendiannya baru baca doa. Kemudian ketika ruku diajari oleh Nabi rukun-rukun sholat. Jadi di zaman Nabi pun sudah ada orang yang sholatnya cepat kita nggak tahu secepat apa. Ya bayangan kita kayaknya tidak secepat yang di zaman sekarang. Kenapa? Buktinya Nabi sudah nyuruh lagi. Dia masih belum tua Nina Ketiga kalinya disuruh lagi, tetap masih belum tua Nina Berarti ini nggak tahu. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, kayaknya kita yakin zaman sekarang lebih cepat daripada orang ini di zaman Nabi. Tapi Nabi mengatakan, tetap suruh ulangi, ngasah sholatnya. Nabi yang ngomong. Jadi memang harus perhatian kita semuanya dalam masalah ibadah terutama sholat. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan ada orang yang sholatnya selama 60 tahun nggak diterima. Ya tadi rukunya kalau tumak nina sujudnya enggak tumak nina. Sujudnya tumak nina, rukunya enggak. Ya kasihan. Inilah perlunya majelis ilmu dalam rangka menerangkan ilmu kepada umat. Perlunya dakwah, menyebarkan ilmu baik lewat HP, SMS atau datang ke orang. Tidak mesti dengan Majelis ilmu seperti ini bisa dengan nasihat berdua, ayo kita belajar sholat, nih ada bukunya. Tumak Nina diantara bukunya atau yang lainnya. Bisa seperti itu. Bisa tanya ke ustaz atau ke yang sudah tahu tentang ilmunya. Kita kembali kepada kitab bahwasanya hadis hadis Aisyah siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka amalan tersebut tertolak ini adalah setengah agama dikarenakan hadis tersebut merupakan timbangan amalan-amalan yang zahir yang nampak dari dua hadis ini innamal a'malu binniyat dan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd Para ulama menyimpulkan bahwasanya syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama ikhlas karena Allah dari hadis innamal a'malu bin binniyat. Ikhlas karena Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya ketika beribadah hanya mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian, sanjungan manusia, penilaian penilaian manusia, komentar manusia tidak. Tidak pula mengharapkan dunia, harta tidak. Ada yang ngasih harta maupun tidak tetap amalan berjalan. Jangan sampai ketika ada kasih harta semangat. Ketika enggak melempem, wah hati-hati. Berarti ada yang kurang beres dalam niatnya. Ketika dipuji, semangat. Ketika tidak ada yang muji, kendor. ini hati-hati. Khawatir ada sesuatu dalam niatnya. Orang ikhlas, gambaran singkatnya tetap beramal. Amal apapun. sholat berjamaah, mengeluarkan zakat, puasa, haji, sodakoh, tetap dia lakukan. Ada yang muji maupun tidak. Nggak peduli. Kenapa? Saya ibadah kepada Allah. Saya ingin balasan ganjaran dari Allah bukan dari orang. Sehingga ada yang muji, nggak ada yang muji, bismillah. Selama dia sehat, ada kemampuan, ada kesempatan dilakukan ibadah tersebut. Dapat harta, nggak dapat harta tetap begitu. Ibadah dilakukan. Jangan sampai terpengaruh dengan komentar manusia atau pemberian-pemberian manusia. Kalau fayustafadu Kemudian yang kedua syaratnya adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Ada perintah dari Nabi, ada contoh dari Nabi. Dengan kata lain ibadahnya ada dalilnya. Sehingga para ulama mengatakan hukum asal ibadah itu dilarang. Gak boleh. Atau haram. Sampai ada dalil. Berbeda dengan hukum asal makanan. Perkara dunia. Hukum asalnya halal. Ini makanan gimana? Ya kalau nggak ada yang mengharamkan halal hukum asalnya. Ini binatang bagaimana nih? Ada ayam cemani. Hanya hitam banget nih. Halal nggak? ada nggak ayat atau hadis yang mengharamkan? Nggak ada, halal. Begitu. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan suatu makanan atau perkara duniawi maka hukum asalnya halal. Kecuali kalau ada dalil, wah oh, ini nggak boleh, nggak boleh karena tertarik. Misalkan, wah oh, sudah, ini hadisnya berarti nggak boleh. Tapi ibadah sebaliknya, hukum asalnya nggak boleh kecuali ada dalil. Sehingga kita ketika mau ibadah hati-hati, tidak sembarangan. Ayo kita ibadah berapa? di sana, sini, sholat jam berapa? Sholat apa ini? dia punya sholat. Nggak jelas. Ya, jangan dulu sampai jelas dalilnya. Oh sholat ini, sholat apa? Tasbih. Nah ketika dicek ternyata ada dalilnya sholat tasbih. Sebagian ulama menghasankan ya boleh begitu. Tapi waktunya tidak ditentukan kapan saja mau pagi, mau malam, sendiri masing-masing. -masing. Caranya pun harus sesuai dengan dan. Itu dalam masalah ibadah hukum asalnya dilarang sampai ada dalil. Adapun dalam masalah duniawi maka hukumnya mubah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berkata Syekh Ibn Thaymin rahimahullah, "Fa istafadu min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat." Kita bisa mengambil faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Annahu Ma min amalin illa walahu niyatun. Faedah dari hadis ini adalah bahwasanya tidak ada satu amalan pun kecuali pasti ada niatnya. Ini kaidah. Tidak ada satu amalan pun. Yani amalan yang dikerjakan oleh orang yang sehat, orang yang merdeka, bisa memilih, tidak dipaksa, kecuali amalan tersebut ada niatnya, apapun itu. Di anakul insanin akhirin muhtari la yumkinu 'amalan bila niyatin. Dikarenakan setiap orang yang berakal yang bisa memilih normal, sehat, bukan orang gila dan dia nggak dipaksa bisa memilih tidak mungkin mengerjakan suatu amalan tanpa niat. Tidak mungkin. Walaupun dia hanya pergi ke toko, ke warung, ada niatnya. Kenapa? Ingin jajan karena lapar. Datang ke tetangganya ingin apa? Ingin minjem, meminjam sepeda misalkan. Ada niatnya. Mau sepeda mau kemana? Mau beli makanan misalkan. Semuanya ada niatnya. amaran apapun yang memang dianggap penting oleh orang tersebut pasti ada tujuan, ada niat. Hatta qala ba'dul ulama'i sampai-sampai sebagian ulama mengatakan Lau kallafanallahu amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaq. Seandainya Allah membebani atau mewajibkan kepada kita untuk melakukan suatu amalan tapi syaratnya tanpa niat. Tentu ini termasuk pembebanan yang tidak bisa disanggupi. Tidak mungkin, pasti ada niatnya. Sholat pasti ada niatnya. Puasa ada niatnya. Zakat ada niatnya. Sodako ada niatnya. Bahkan mandi pun ada niatnya, makan pun ada niatnya. Semuanya ada niat. Sehingga kalau dikatakan, coba kamu mengerjakan suatu amalan, saya kasih uang satu juta, syaratnya tanpa niat. Bingung. Tapi jujur ya, tanpa niat. Mau apa ya? Main bola pasti ada niatnya, biar sehat. Ya kan? Jualan ada niatnya, biar dapat rezeki yang halal untuk memberi nafkah anak istri. Ya bisa. Pasti ada niatnya. Jadi ini masalah niatnya beda-beda. Gak sama, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, itu masalahnya. Wa yatafarra'u 'ala hadhil faidah. Bercabang dari faedah ini. Faedah apa? Setiap amalan pasti ada niat. Apa itu? Cabang faedahnya ar-raddu 'alal muwaswisina alladzina ya'maluna al-a'mala iddatam marratin. Bantahan bagi orang-orang yang was-was yang punya penyakit was-was yang ketika mengamalkan, mengerjakan suatu amalan berkali-kali. Contoh saja ini bukan bukan untuk menghina, hanya sekedar contoh. Gak jadi lagi gitu. Ya ini kata Syekh berarti nggak paham kayaknya tentang hadis ini. Kenapa kan hadis eh Pak innamal a'malu binniyat kata Nabi. Apa itu artinya? Semua amalan pasti ada niatnya. Bapak sudah berdiri sini sudah ada niatan kan? Mau sholat apa? Sholat maghrib. Sudah cukup. Itu Langsung pastikan dalam hati. Mau sholat apa? Maghrib cukup. Allah Akbar. Selesai jadi. Begitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun dia nggak menghadirkan niat, dia sudah berjalan dari rumah. Langsung dia takbir, sudah cukup. Kenapa? Sudah niatan dia, saya sholat di waktu itu. Apa itu? Waktu maghrib. Walaupun nggak disebutkan dalam hatinya. Tapi yang lebih aman, lebih bagus ya dihadirkan dulu. Mau sholat apa nih? Biar nggak langsung takbir. Maghrib, ya langsung. Allah Akbar. Maka hadis ini bantahan bagi mereka yang was-was yang melakukan amalan berkali-kali. yaqulu Kemudian syaitan berkata kepada mereka, "Innakum la lam tanwu." Sesungguhnya kalian belum berniat. Digoda oleh setan ternyata. syaitan datang goda Biar apa? Biar nggak jadi-jadi. Biar tertinggal takbiratul ihram. Padahal punya keutamaan yang besar. Siapa saja yang sholat 40 hari selalu mendapatkan takbiratul ihram. Nggak telat. lima kali empat puluh ya, bukan empat puluh sholat. empat puluh hari. Satu hari kali 5 kali sholat. Siapa yang mendapatkan empat puluh hari sholat berjamaah tidak terlewat dari takbiratul ihram. Jadi dia berjamaah terus siapa telat. Imam membaca Allah Akbar dia langsung Allah Dibebaskan dari dua hal. Pertama dari sifat munafik, yang dua dibebaskan dari neraka. Masya Allah. Utama yang besar. Syaratnya 40 hari nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kalau pernah sekali diulang lagi dari awal. Berarti nggak jadi pembebasannya. Terus bagaimana? Ya terus diusahakan. Ya mudah-mudahan kalau kita dari sekarang sampai nanti meninggal mudah-mudahan pernah begitu. 40 hari nggak pernah satu kali pun terlewat dari takbiratul ihram. Kalau kita terus-terusan berjamaah mudah-mudahan dapat. Nggak usah dihitung. Niat yang kuat, praktek yang bagus. Mudah-mudahan dapat. Nah, kalau dia seperti itu terus, Imamnya sudah mau ruku baru jadi Allah Akbar. Nah, kasihan. Berarti perlu dikasih semangat, Pak. Nggak usah berlebihan. Sudah ada niat, langsung aja Allah Akbar. Setan menggoda seperti itu. Sesungguhnya engkau belum niat. Fa inna la. Maka kita katakan tidak. Tidak seperti itu. La yumkinu abadan antamalu amalan illa biniyatin. Tidak mungkin selama-lamanya kalian melakukan amalan kecuali pasti ada niat. Kamu sudah ada niat kan? Salat maghrib ya sudah. Allahu akbar. Fakhaffifu ala anfusikum wada'u hadhil wasawis. Maka ringankanlah atas diri, diri kalian, jangan memberat-beratkan diri. Harus menghadirkan penuh. Cukup niat dalam hati salat maghrib atau isya. Sudah cukup. Dan tinggalkanlah was-was seperti ini, bisikan dan godaan syaitan seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah sedikit lagi kita bacakan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu